الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه وفي السنن أبي داود أيضا عن فضالة ابن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقول ربنا الله الذي في السماء تقدس تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض أنت رب الطيبين اغفر, اغفر لنا خوبنا وخطايانا أنزل رحمة رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Alikhwata fillah kita masih dalam penjelasan hadis-hadis yang menjelaskan tentang ketinggian Allah di atas arasnya. Dalam Sunan Abu Daud dari Fadalah bin Ubaid dari Abu Darda radhiyallahu anhu dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Man ishtaka minkum au ishtaka akhun lahu barang siapa yang merasa dia terkena penyakit barang siapa yang mengeluhkan dengan satu penyakit baik dia ataupun saudaranya falyaqul hendaklah dia mengucapkan rabbuna Allah alladzi taqaddasa alladzi fis sama Tuhan kami dialah Allah yang di atas langit taqaddasa smuka maha suci namamu amruka fis sama'i wal perintahmu ya dijalankan di langit dan di bumi kama rahmatuka fis samai bagaimana rahmatmu di langit ij'al rahmataka fil ard jadikan jualah rahmatmu di bumi anta rabbut thayyibin engkaulah Tuhan orang-orang yang baik ighfir lana hubana wa khata'ana ampunkanlah bagi kami kesalahan kami dan dosa-dosa kami anzil rahmatan min rahmatik turunkanlah rahmat daripada rahmatmu wa syifaan min syifaika ala hadzal waja' turunkanlah kesembuhan dari kesembuhanmu atas penyakit ini fayabra maka dia akan sembuh ya hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama nah wa fi musnad al-imam ahmad an abi hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan sallallahu alaihi wasallam bijariyat bijariyati saudaa أعجمية فقال يا رسول الله إن علي إن علي إن علي رقابة مؤمنة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله فأشارت بإصبعها السبابة إلى السماء فقال لها من أنا فأشارت بإصبعها بإصبعها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلى وإلى السماء ay anta Rasulullah faqala a'tiqha. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya pernah seorang laki-laki datang kepada Nabi membawa seorang budak hitam yang tak bisa berbicara bahasa Arab. Maka Rasulullah berkata kepadanya, maka dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya punya kewajiban untuk memberikan budak yang beriman. Cobalah tes dia." Maka Rasulullah berkata kepadanya, "Ainallahu?" Di manakah Allah? Fa asyarat bi isba'iha as-sababata ila sama Dia mengisyaratkan dengan jari tunjuknya ke atas, ke langit. Ketika tanya mana Allah, dia tunjuk ke langit. Man ana? Siapa saya? Fa asyarat bi isba'iha ila Rasulillah alaihi wa alihi wasallam wa ila sama Ai anta Rasulullah. Maka dia ketika ditanyakan siapa saya? Maka dia menunjuk ke arah Rasulullah kemudian ke langit. Maksudnya engkau adalah utusan Allah. Faqalah maka Rasulullah katakan kepada tuannya a'tiqha, merdekakanlah dia. Ya. Naam. Wa bi Jami' Tirmidzi an Abdullah bin Amr ibn 'Asir radhiyallahu anhu anna Rasul anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال الراحمون يرحم يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء قال الترمذي حديث حسن صحيح dalam kitab Imam Tirmidzi nama Jami' Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin As semoga Allah meridainya Rasulullah bersabda Ar-Rahimuna orang-orang yang memiliki sifat rahmat yarhamuhumur rahman Niscaya mereka akan dicintai Allah yang memiliki nama Ar-Rahman <clears throat> yang Maha Pemurah. Irhamu man fil ard rahmatilah siapa yang di bumi yarhamukum man fis sama' akan merahmati kalian dia yang di langit atau siapa yang di langit maksudnya Allah yang di atas langit nah وذكر حسيم حسيم حسيم بن بشر السلمي عن مسروق عن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال inna aqraba ma yakunul abdu min rabbih wa huwa ta'ala yubahi bil abdi al malaikata idza nama fi sujudihi yaqulu lil malaikati unzuru ila abdi ruhahu indi wa fi ibadati ushidukum anni qad Husain bin Bishr As-Sulami menyebutkan dari Masruq dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Nabi wasallam dia bersabda Inna akraba ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Hamba yang terdekat keadaannya dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud. Inna Allah Ta'ala yubahi bil abdil malaikah. Sungguh Allah membanggakan hamba tersebut kepada malaikat-malaikatnya. Idza nama fi sujudih ketika dia tidur dalam sujudnya, yaqulu lil malaikah. Dia akan berkata kepada malaikat, "Unzuru ila 'abdi, lihatlah kepada hambaku, ruhuhu indi." ruhnya ada padaku wa jasaduhu fi ibadati sementara jasad dalam keadaan beribadah menyembahku ushidukum anni qad qad ghafartu lahu saksikanlah kalian saksikan oleh kalian sungguh aku telah ya mengampuninya Ya, hadis ini daripada Umar bin Khattab. Ya. نعم وقال قتيبة بن سعيد قال حدثنا النوح ابن قيس قال حدثني أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي انطلق بي إلى خلق من خلق كثير نساؤه معلقات بثديهن ومنهم بأرجلهن منكسات ولهن صراخ وخوار فقالت يا جبريل فقلت فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء اللواتي يزنين ويقتلن أولادهن ويجعلن لأزواجهن ذرية من غيرهم Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Nuh bin Qais dia berkata Abu Harun menceritakan kepadaku Al-Abdi dari Abu Sa'id Al-Khudri Allah semoga meridainya dia berkata bersabda Rasulullah <clears throat> Lailata usri bi pada malam aku dinaikkan ke langit untuk diqabi ila khalqin min khalqin kathirin nisa'uhu mu'allaqatun bisadihinna maka aku dibawa <clears throat> ke tempat sebagian manusia yang banyak perempuan-perempuannya dalam keadaan tergantung, diikat dengan <clears throat> payudara-payudara mereka. Dan di antara mereka ada yang terikat kaki-kaki mereka dan kepala ke bawah. Dan mereka memiliki jeritan dan suara angkingan. Maka aku bertanya, dia ya Jibril, siapakah mereka? Jibril menjawab, mereka lah yang berzina. Dan mereka lah yang membunuh anak-anak mereka. Dan mereka lah yang menjadikan bagi suami-suami mereka ya ada anak yang bukan dari mereka tapi disebatkan kepada suami-suami mereka. Ya, dia berselingkuh, dia berzina, hamil, kemudian anak tersebut dia klaim adalah anak suaminya. Hadis ini menunjukkan Nabi ketika dinaikkan ke langit berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa fi Jami' Tirmidzi min hadis Asma' binti Khumais radhiyallahu anha qalat أسماء حديث أسماء أسماء من حديث أسماء بنت أميس رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المعتال المتعال المتعال dalam jami' Tirmidzi dalam kitab Jami Imam Tirmidzi dari hadis Asma bintu Umais dia berkata aku pernah mendengar rasulullah bersabda bi abdu abdun tajabbar seburu-buru hamba adalah hamba yang pongah tada kemudian melampaui batas wa nasiyal jabbarul a'la dia lupa dengan Allah yang maha perkasa yang lagi maha tinggi kata maha tinggi menunjukkan Allah di atas hamba-hambanya Bi'sal abdu abdun takhayyala waqtal. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang berjalan dengan kesombongan dengan kepongahan wa nasyal kabiral muta'al dia lupa Allah yang maha besar lagi maha tinggi nah وفي جامع الترمذي أيضا عن إمران ابن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي يا حسين كم تعبد اليوم إلها قال أبي السبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء قال فأي فأيهم tu'iddu li ragbatika wa rahbatik. Qala alladhi fis samai. Qala ya Husainu, amma innaka law aslamta 'allamtuka kalimataini tanfa'atik tanfa'anik. Qala falamma aslama Husainu jaa faqal ya Rasulullah alimni al-kalimataini allataini wa'adtani. Qala qul Allahumma ah, ah, ah, alhimni رشدي وعذني من شر نفسي نعم dalam kitab Jami Imam Tirmidzi dari Haris Imran bin Husain dia berkata Berkata Rasulullah SAW kepada ayahku Husain ketika dia belum masuk Islam, Wahai Husain, kam ta'bud al-yawma ilahan, berapa Tuhanmu sekarang kau sembah? Qala berkata Husain, Husain ayahnya <clears throat> Imran. Kala itu dia belum masuk Islam. Qala abi berkata ayahku sab'atan. Aku hari ini memiliki tujuh Tuhan. Sittatan fil ardi wa wahidan fis sama. Enam Tuhanku di bumi, maksudnya berhala-berhala yang dia sembah dan satu yang di langit. Kala maka bertanya, fa ayyahum tu'iddu li raqabatika wa rahbatika? Mana di antara mereka Tuhan yang kau jadikan tempat kembalimu dalam segala macam keadaan harap dan takutmu? Qala, maka berkatalah Im Husain, alladhi fis sama tempat aku untuk ya ini berharap dengan segala macam harapan-harapanku ya agar dijauhkan daripada segala macam ketakutanku dialah Tuhan yang di langit ya qala maka Rasul berkata ya Husain ama innaka law aslamta wahai Husain sekiranya engkau masuk Islam aku akan ajarkan kepadamu dua kalimat yang bermanfaat bagimu lain berkata Nabi SAW kepada Husain, ya Husain, kalau begitu kau mengatakan satu Tuhanmu di langit, enam di bumi, tempat engkau kembali berharap adalah yang di langit. Tinggalkanlah yang enam di bumi sembah yang di langit semata. Dan akhirnya, ya, Husain pun masuk Islam. Qala falamma aslama Husainun terkala dia masuk Islam, ja, dia pun datang. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dia berkata, "Allam allimni al-kalimataini allataini wa'tani." Ajarkan kepada saya dua kalimat yang kau janjikan dahulu yang bermanfaat untuk saya. Qala, maka saya berkata, "Qul katakanlah Nabi Husain, Allahumma alhimni rusydi." Ya Tuhan, berilah aku petunjuk dan bimbingan. Wa a'idzni min syarri nafsi, lindungilah aku dari keburukan diriku. Ya. Jadi di sini sebelum masuk Islam Husain pun tahu Tuhan Allah itu di atas. Belum lagi masuk Islam. Dia mengatakan Tuhanku satu di atas, enam di bumi. Kata Allah, siapa tempat engkau kembali dalam berharap, meminta? Ya, dalam kondisi kau terjepit, dia katakan yang di langit. Kata Nabi tinggalkan yang enam, sembah yang satu. Dia menunjukkan Nabi SAW tidak mengingkari penyebutan Husain Allah di atas langit. Maka sungguh orang-orang jahiliyah lebih tahu daripada ahlu kalam tentang di mana Tuhan mereka. Ya, nah. وفي الصحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امراته الى فراشه فتأبى عليه إلا إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demi dia Allah yang jiwaku di tangannya tidaklah ada seorang laki-laki yang mengajak istrinya ke atas ranjangnya ya kemudian istrinya menolak kecuali yang di langit akan marah kepada istrinya tersebut akan marah kepadanya maksudnya kepada wanita tersebut hatta yarda anha sampai suaminya ridha kepadanya ya ini menunjukkan besarnya hak suami atas istri Ketika suami mengajak sang istri tak boleh dia menolak. Sekiranya dia menolak, maka Tuhan di langit akan marah kepadanya. Sehingga suaminya ridha. Ya, ini menunjukkan Tuhan Allah di atas langit. Dan Allah akan marah kepada istri yang tak mau menuruti ajakan suaminya. Naam. وذكر عثمان بن سعيد الدارمي أن أبا بردة ابن أبي موسى العشري أتى عمر ابن عبد العزيز فقال حدثنا أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الأمم يوم القيامة في صعيد واحد فإذا بدا له أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونهم حتى يقحمونهم النار ثم يأتينا ربنا ونحن في مكان فيقول من أنتم فنقول نحن المؤمنون فيقول ما تن ما تن ما تنتظرون تنتظرون ما تنتظرون فنقول ننتظر ربنا فيقول من من أي من أين تعلمون أنه ربكم فنقول حدثتنا الرسل أنه ربكم أنه رب ربكم ربكم أن أنه ربكم فنقول حدث حدثتنا الرسل أو جاءتنا الرسل فيقول هل تعرفونه فيقولون نعم إنه لا عدل له في في فيتخلى فيتجلى فيتجلى لنا ضاحكا ثم يقول أبشروا معشر المسلمين فإنه ليس منكم أحد إلا قد جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا فقال عمر لأبي بردة الله لقد سمعت أبا الله الله لقد سمعت أبا موسى يحدث بهذا الحديث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت أبي يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثا Faqala Umar bin Abdul Aziz, "Ma sami'tu fil Islami hadisan huwa ahabbu ilayya minhu." Dan Utsman bin Sa'id Ad-Darimi meriwayatkan menyebutkan bahwasanya Abu Burda bin Abu Musa Al-Asy'ari jadi Abu Burda adalah anaknya Abu Musa. Ata Umara anna Abu Burdah ibnu Abi Musa Al-Asy'ari ata Umara ibnu Abdul Aziz. Dia datang kepada Umar bin Abdul Aziz Faqala maka dia berkata, "Haddatsana Abu Musa." Abu Musa telah menceritakan kepada kami maksudnya adalah ayahnya. Al-Asy'ari, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala," bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Yajma'ullahu al-umama yaumal qiyamah." Kelak di hari kiamat Allah akan mengumpulkan semua manusia fi sa'idin wahidin dalam satu baris. Seluruh makhluk akan dikumpulkan dalam satu baris فإذا بدا له أن يصدع بين خلقه tatkala Allah ingin menampakkan dirinya kepada hambanya mathala likulli qaumin ma kanu ya'budun maka Allah Subhanahu wa taala buatkan setiap kaum apa yang mereka sembah Allah wujudkan bagi setiap kaum sembahan-sembahan mereka yang menyembah batu disiapkan baginya Tuhannya dalam bentuk batu yang menyembah kayu dalam bentuk kayu semua disiapkan ya mereka dan apa yang mereka sembah dari makhluk-makhluk. Fayattabi'unahum hatta yuqhimunahum an-nar. Maka Tuhan-Tuhan ini ya digiring ke neraka dan setiap umat penyembah berhala-berhala tersebut juga mengikuti Tuhannya sehingga semuanya dimasukkan ke dalam neraka. Jadi setiap umat akan digiring dengan Tuhannya dan apa yang mereka sembah. Thumma ya'tina rabbuna wa nahnu fi makan. Kemudian datanglah Tuhan kami dan kami ketika itu dalam satu tempat. Dalam Imam Ahmad tempat yang tinggi. Fayaqulu maka dia Tuhan kami berkata, "Man antum? Kalian ini siapa?" Fanaqulu kami menjawab, "Nahnul mu'minun." Kamilah orang-orang beriman. Fayaqulu ma tantadhirun. Maka Allah Jalla wa bertanya, apa yang kalian sedang tunggu lagi? Fanaqulu nantadhiru Rabbana. Mereka menjawab, kami sedang menunggu Tuhan kami. Fayaqulu maka Allah berkata, Min aina ta'lamuna annahu Rabbukum. Dari mana kalian tahu dia itu Tuhan kalian kelak? Fanaqulu haddatsatna ar-rusulu. aw ja'atna ar-rusulu. Ya, telah disitakan kami oleh Rasul-Rasul kami atau telah datang kepada kami ya Rasulullah kami menceritakan bahwasanya kami akan menunggu Tuhan kami melihat Tuhan kami fayaqulu hal ta'rifunahu maka Allah bertanya tahukah kalian Tuhan kalian kenalkah kalian dengan Tuhan kalian fayaquluna na'am mereka menjawab ya innahu la'idallahu dia Tuhan kami yang tak ada tandingan baginya Fayatajalla lana dhahikan. Maka setelah itu Allah pun menampakkan dirinya kepada kami sambil tertawa. Thumma yaqulu abshiru ma'syarul muslimin. Bergembiralah. Kemudian dia berkata, Allah berkata, bergembiralah kan wahai orang-orang Islam. Fa innahu laysa minkum ahadun illa qad ja'altu makanahu fil nar yahudiyan aw nasraniyan. Sesungguhnya tidak adalah seorang pun daripada kalian kecuali aku telah berikan tempatnya di neraka kepada Yahudi atau Nasrani. Karena Nabi menyebutkan setiap orang itu punya tempat, setiap mukmin punya tempat di surga dan neraka. Setiap orang kafir punya tempat di surga dan neraka. Adapun orang kafir ketika tidak masuk ke dalam surga, tempat mereka diberikan kepada orang-orang mukmin. Adapun orang-orang mukmin punya tempat di neraka. Terkala mereka tidak masuk ke neraka, maka tempat mereka diberikan kepada orang-orang kafir. Ya, maka kata Allah sesungguhnya tidaklah ada seorang pun dari kalian kecuali aku telah menyiapkan tempatnya yang di neraka untuk orang Yahudi ataupun Nasrani. Maka berkata Umar kepada Abu Burdah, Umar bin Abdul bertanya kepada Abu Burdah, "Allah, aku bersumpah demi Allah, laqad sami'ta Abu Musa? Benarkah engkau mendengar ayahmu Musa yuhadditsu hadzal hadits an ya Rasulillah?" Menyampaikan hadis ini dia mengatakan ini dari Rasulullah. Qala i wallahi alladzi la ilaha illahu dia berkata, "Ya, aku bersumpah demi Allah tak ada Tuhan yang hak kecuali Dia." Laqad sami'tu abi yadhkuruhu an Rasul. Aku mendengarkan ayahku menceritakan ini dari Rasulullah. Ghayra marrah bukan hanya sekali, wala marratain bukan hanya dua kali, wala thalath bukan hanya tiga kali, lebih daripada itu. Faqala Umar ibnu Abdul Aziz berkatalah Umar bin Abdul Aziz, "Ma sami'tu fil Islam hadithan huwa ahabbu ilayya minhu." Tak pernah ku dengar ada hadis dalam Islam yang lebih ku cintai daripada hadis ini. Bahwasanya kelak kita akan menunggu Tuhan kita. Setiap umat menunggu Tuhannya. Maka Allah SWT giring setiap umat dengan Tuhannya. Kemudian setiap umat digiring dengan Tuhannya ke dalam neraka. Semua dimasukkan. Kata Allah, Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu ma antum laha waridun. Sesungguhnya kalian apa yang akan sama dengan Allah semuanya bahan bakar api neraka jahannam kalian akan dimasukkan ke dalamnya. Ketika setiap umat telah mengikuti Tuhannya, tinggallah siapa? Orang-orang mukmin. Maka Allah Subhanahu wa bertanya kepada mereka, Ya, apa lagi yang kalian Mereka berkata, "Ya Allah, ya, kami sedang menunggu Tuhan kami." Ya, dari mana akan tahu kan akan berjumpa dengan Tuhan kalian? Kata mereka, dari para rasul yang menceritakan kepada kami. Ya, Kenalkah kalian sekiranya kalian berjumpa dengan Tuhan kalian? Kata mereka, ya kami kenal dengan Tuhan kami. Maka Allah Jalla wa'ala menampakkan diri kepada mereka dalam keadaan tertawa. Kemudian Allah katakan, wahai kaum muslimin, lihatlah setiap tempat kalian yang kusiapkan di neraka, aku peruntukkan bagi setiap Yahudi dan Nasrani. Ini menunjukkan bahwasanya tak ada yang lebih indah daripada ya keadaan terkala kita menunggu Tuhan yang kita sembah. Di hari kiamat akan datang menjumpai kita. Jalla wa ala. Naam. وروى الشافعي في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى جبريل بمرآة بيضاء <clears throat> فيها نقطة سوداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه قال هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك فالناس لكم تبع اليهود اليهود والنصارى ولكم فيها خير وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له وهو عندنا يوم المزيد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل وما يوم المزيد يا جبريل يا جبريل وما يوم المزيد قال إن ربك اتخذ في الجنة وما يوم المزيد وما يوم المزيد قال إن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح فيه كثب من مسك فإذا كان يوم فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله تبارك وتعالى ما شاء من ملائكته وحوله منابر من نور عليه من نور عليها مقاعد النبي مقاعد النبيين مقاعد مقاعد النبيين وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت بمنابر بالمنابر بالمنا بمنابر, بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت وجبر والجبرجود والجبرجود عليها الشهداء والصديقون فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب فيقول على تلك الكثب فيقول الله عز وجل أنا ربكم قد صدقتكم وعدي فاسألوا فاسألوني أؤتكم فيقولون ربنا نسألك رضوانك فيقول قد رضيت عنكم ولكم ما ما تمنيتم ولدي مزيد فهم يحبون يوم الجمعة لما يؤتيهم في لما يعطيهم لما لما لما يعطيهم فيه ربهم من الخير وهو اليوم الذي استوى فيه ربك سبحانه وتعالى على ta'ala وفي خلق آدم fi khalaqu adam خلق آدم وفي khalaq wa fi khalaqu وروى wa في taqu wa, punya kitab namanya Musnad. Yang isinya kumpul hadis-hadis diriwayatkan dengan nama-nama para sahabat. Dia meriwayatkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, ya, atau Jibril bimir'atin bayda'ah. Jibril datang membawakan satu cermin yang putih. Fiha nuktatun sauda, dalamnya ada nokta hitam. Ila Nabi sallallahu dibawa kepada Nabi SAW. Faqala Nabi nabiyyu Maka Nabi bertanya, "Apakah ini gerangan?" Qala hadil Jum'ah, inilah dia hari Jumat. Fadil tabiha anta wa ummatuka. Engkau diutamakan, istimewakan dengan hari ini demikian pula umatmu. Pennasu lakum taba'un. Adapun selain kalian hanya mengikuti kalian. Al-Yahudu wan Nasara. Yahudi dan Nasara mengikuti kalian. Tapi mereka tersesat. Yahudi tersesat memilih hari Sabtu, Nasara tersesat memilih hari Minggu. Walakum fiha khair. Dan kalian pada hari tersebut ada kebaikan. Wa fiha sa'atun la yuwafiquha mu'minun yad'u Allah bi khairin illa istujibalah. Dalam hari Jumat itu ada satu waktu Tidaklah seorang mukmin ya, berdoa kepada Allah tepat pada waktu itu kecuali akan Allah kabulkan doanya. Bahwa indana yaumul masjid dan bagi kami hari Jumat adalah hari tambahan. Ya. Qala Nabi sallallahu "Ya Jibril, wa ma yaumul masjid?" Berkata Nabi, "Wahai Rasul, wahai Jibril, apa yang dimaksud dengan hari tambahan itu?" Qala, maka Jibril menjawab, "Inna rabbaka attakhadha fil jannati wadiyan afiyah." Tuhanmu telah mengambil di surga lembah yang begitu luas fiha kuthabun min miskin dalam dalamnya ada <clears throat> tempat yang tinggi ya yang terbuat daripada misik fa idza kana yaumul jum'ati anzalallahu tabaraka taala ma syaa min malaikatihi jika datang hari Jumat Allah turunkan yang dia kehendaki dari malaikat-malaikatnya wa haulahu manabir min nurin 'alaiha maqa'idun nabiyyin dan sekitar tempat tersebut ada mimbar-mimbar di atasnya adalah tempat duduk para nabi-nabi. Wa haffatilkal manabir bi min zahbin mukallalatin bil yakud Dan mimbar-mimbar itu ya dihiasi dengan berbagai macam emas. Ya, yang dihiasi dengan batu yakut dan zuburjat. Alaiha syuhada di atas tempat itu ada para syuhada was dan orang-orang yang siddiqun. Wajalasu min waraihim ala tilkal kutub. Maka mereka duduk di belakang tempat tinggi itu, di belakang para nabi. Fayaqulullahu azza jalla maka Allah bersabda, Allah berfirman, "Ana rabbukum." Akulah Tuhan kalian, qad sadaqtukum wa'di. Aku telah tepati janjiku kepada kalian. Pas aluni u'tikum, mintalah apa yang kalian mau, aku, aku, aku akan berikan. Fayaquluna maka mereka menjawab mereka mereka berkata Rabbuna nas'aluka ridwanak Tuhan kami atau Rabbana nas'aluka ridwanak wahai Tuhan kami kami bermohon kepadamu keridhaanmu Fayaqulu qad raditu ankum maka Allah menjawab aku telah meridai kalian Walakum ma tamannaitum dan kalian boleh mengambil apa yang kalian inginkan waladayya mazid dan aku punya nikmat tambahan Fahum yuhibbuna yaumul jum'ah. Maka mereka begitu mencintai hari Jumat, lima yu'tihim fihi rabbuhum min khairi karena pada hari itu Allah Tuhan Allah Tuhan mereka berikan bagi mereka kebaikan. Itu ya berjumpa Allah setiap hari Jumat. Wa huwal yawmu alladhi istawfa fihi rabbuka subhanahu wa ta'ala 'arsy. Hari itulah Tuhanmu ya hari bersemayam Tuhanmu tersaras. atas wa fihi khalaqa Adam pada hari itulah Allah ciptakan Adam wa fihi taqumus sa'ah dan pada hari itu juga lah akan terjadi kiamat Naam ولهذا الحديث عدة عدة طرق جمعها أبو بكر ولهذا الحديث ولهذا الحديث عدة طرق جمعها أبو بكر بن أبي داود في أبو جزء بكر ابن أبي أب Abi Bakr. Abu. Abu Bakrin Abu Bakr bin Abi Bakr Bakrin. Abu Bakrin ibnu. Abu Bakrin ibnu Abi Dawud fi juz'in. Nah. Hadis ini memiliki banyak jalan-jalan yang dikumpulkan Abu Bakar bin Abi Daud dalam satu bagian. Naam. Ahsanallahu ilaikum wa bi sunani Abi wa bi sunani Ibn Ibn Majah min hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينا وبين وبين أهل أهل الجنة أهل الجنة أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع, إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف عليه من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة وذلك قول تعالى سلام قول من رب رحيم Qala fayanzuru ilaihim fayanzuruna ilaihi fala yaltafituna ila syai'in min ni'ami min na'imi ma damu yanzuruna ilaihi hatta yahtajib anhum wa yabqa nuruhu wa barakatuhu alaihim fi diya, fi diyarihim. Nah, dalam sunan Ibnu Majah dari hadis Jabir bin Abdullah semoga Allah meridai keduanya dia berkata bersabda Rasulullah wa baina jannati fi na'im ketika penduduk surga sedang dalam gelimang kenikmatan Allah nurun tiba-tiba muncullah atas mereka cahaya farfa'u ru'usahum maka mereka mengangkat kepala-kepala mereka fa idzar rabbu tabaraka ta'ala ternyata ada Tuhan Rabb Allah Jalla wa Ala Tuhan yang maha tinggi lagi maha berkah qad asyrafa 'alaihim min fawqihim ya mendekati mereka dari atas mereka faqala assalamu alaikum ya ahl jannah maka Tuhan Allah berkata Assalamualaikum, salam keselamatan atas kalian wahai penduduk surga. Wa dzalika ta'ala itu Allah firmankan salamun qawlan min rabbir rahim dalam surat Yasin. Ucapan salam adalah merupakan perkataan dari Tuhan yang Maha Pemurah. Qala fayandhur ilayhim maka Allah melihat kepada mereka wa yanzuruna dan mereka pun melihat kepada Allah fala yaltafituna ila syai'in min na'imi maka mereka tak pernah menoleh kepada nikmat lain madamu yang turun ilaih selama mereka melihat kepada Tuhan mereka hatta yahtajib anhum sampai Allah Subhanahu wa taala menghijab diri dari mereka wa yabqa nuruhu wa barakatuhu alaihim fi diharihim dan berkekalanlah tetaplah cahaya Allah Subhanahu wa taala berbekas dan keberkahannya menetap bagi mereka di kampung-kampung mereka atau di rumah-rumah mereka. Nah, وفي الصحيحين من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمر تمرة بعدل بعدل تمرة من كسب طيب ولا يسعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه فلوه حتى تكون مثل جبل dalam kitab Bukhari Muslim dari hadis Abu Salih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah barang siapa yang bersedekah bi'id tamratin dengan tamar ya yang dua bagian bi'id tamratin dengan dua kurma min kasbin tayyibin yang mana dua kurma ini atau sepasang kurma ini diperoleh dengan usaha yang halal yang baik wala yas'adu ila ilallahi illa tayyibah dan tak akan pernah menaik kepada Allah dari amalan-amalan kecuali yang baik-baik saja. Fa innallaha yataqabbaluha habimini sungguh Allah menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha li sahibiha. Kemudian Allah akan tumbuh kembangkan sedekah ini untuk pemiliknya. Kama yurabbi ahadukum fuluhu sebagaimana salah seorang kalian mengasuh kuda-kudanya hatta takuna misal jabal sehingga akhirnya kudanya menjadi banyak bagikan gunung. Begitu pula lah Sedekah hamba akan Allah kembangkan menjadi banyak berlipat-lipat ganda. Ya. Cukup sampai di sini, ikhwati fillah. Ya, sebagian hadis-hadis tersebut dihukumi dhaif. Ya, namun makna yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut kebanyakan adalah sahih. Dikuatkan dengan jalan-jalan yang banyak. Ya, hadis-hadis ini kebanyakannya menunjukkan kepada kita tentang Allah itu di atas. Demikian subhanakallah bihamdik Ashadu an la ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.